Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membahas dan mengkaji hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Sambail Nabi karya Abu Isa eh, Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi rahimallahu rahmatan wasi'ah. <clears throat> Terakhir kita bahas hadis panjang. <clears throat> Itu hadis yang ke-336 dan kita ulangi e, <clears throat> membaca sarahnya dari Syekh Abdul Razak Ibn, e, Ibn Abdul Muhsin Hafizullah taala. Maka kita ulangi dari halaman 365. Ya, hadis ini adalah bagian dari hadis Hindun ibn Abi Halah radhiallahu anhu yang telah lewat al isyaratu ilaihi kutipan ya, singkatnya. Karena hadisnya ada hadis yang panjang sekali. Imam Tirmidzi sendiri membaginya dalam sejumlah tempat di kitabnya. Dan dia adalah hadis yang baik sanatnya sebagaimana telah dijelaskan. Akan tetapi sifat-sifat Nabi yang disebutkan Eh, di sini dikatakan minha eh, banyak darinya <clears throat> itu memiliki sawahid sahihah dari dalil pendukung yang sahih yang valid. Maka beliau sebutkan hadis ini dengan panjangnya, maka ini isyarat dari Imam Tirmidzi rahimallahu taala tentang panjangnya hadis ini. Dan bahasanya Imam Tirmidzi yang taqi memilih-milih mawadi beberapa bagian darinya sesuai dengan bab yang dibuat oleh At-Tirmidzi. <clears throat> Al Hasan mengatakan aku menyembunyikan menyembunyikannya dari Husain selama beberapa, waktu lamanya. Artinya Al Hasan tidaklah menceritakan pada saudaranya Al Husain kalau dia telah bertanya kepada Hindun tentang e, gambaran dan deskripsi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku ceritakan pada Husain dan kujumpai Husain telah mendahului aku padanya. Artinya aku jumpai bahasanya Husain mendahului aku dalam bertanya masalah ini. Sehingga aku bertanya kepadanya atau Husain telah bertanya kepada Hindun ibn Abi Halah apa yang aku tanyakan. Dalam sebagian naskah uh, buku ini yaitu Sambal Nabi Sa'ala Abi aku bertanya padanya apa yang ditanyakan oleh ayahku Ali bin Abi Talib pertanyaan tentang ya, masuknya Nabi, keluarnya Nabi, bentuk Nabi. Maka dan tidaklah dia membiarkan sedikit pun darinya. Yani artinya bahasanya Husain Zada memberikan keterangan tambahan bahasanya Husain bertanya pada Ali tentang masuknya Nabi ke dalam rumah apa yang Nabi lakukan jika masuk rumah. Bagaimanakah cara Nabi membagi waktu ketika di rumah? dan bagaimanakah interaksi Nabi dengan istrinya dan bagaimanakah akhlak Nabi bersama istrinya. Dan Husain juga bertanya kepada Ali tentang keluarnya Nabi dari rumah dan bagaimanakah Nabi berjumpa dengan banyak orang dan bagaimanakah Nabi bersikap dengan mereka dan bergaul dengan mereka. Demikian juga bertanya kepadanya Ali tentang syaklihi gambaran Nabi yaitu sifat Nabi dan bentuk bentuk duduknya Nabi bersama banyak orang. Karena ida ya, karena ida awa ila manzili artinya jika Nabi masuk ke dalam rumah maka Nabi bagi selama beliau berada di dalam rumah beliau bagi waktunya menjadi tiga bagian. Artinya beliau bagikan waktu keberadaan beliau di dalam rumah menjadi tiga bagian. Ada satu bagian satu bagian untuk Allah maka Nabi yatafarrahu totalitas di waktu ini untuk ibadah, sholat dan sholat tahajud. Yang kedua, satu bagian untuk istrinya. Nabi jadikan waktu yang kedua ini untuk ya, bergaul dengan istrinya, untuk ngobrol dengan istrinya. Menyenangkan istri, wa muhadatsatuhum dan ngobrol dengan istri. Wajus ali nafsihi dan ada satu bagian waktu yang ketiga untuk dirinya. Ya, maka demikianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di rumah. Maka diantaranya adalah menyenangkan e, istri dalam bentuk cerita ngobrol dengan istri. Tidak sebagaimana kelakuan banyak suami di zaman ini, ya, di rumah malah ngobrol sama orang lain, ya, lewat WA-nya, lewat medsosnya malah istrinya dianggurkan. Ya, maka ini satu hal yang ya, tidak benar, sikap yang keliru. E, sehingga jadilah HP itu menjadi sebab tidak harmonisnya banyak rumah tangga. Ya, dan menjadi sebab banyak keluhan istri yang sudah capek seran di rumah, suaminya pulang ternyata tidak kemudian diajak ngobrol, diajak cerita, malah dianggurkan dan dibiarkan. Maka ini berbeda dengan uh, dengan sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di rumah. Kemudian Sumabayana kemudian beliau jelaskan apa yang Nabi lakukan di bagian waktu yang itu untuk diri Nabi. Fakal beliau katakan summa juz'ahu kemudian beliau gunakan bagian waktunya Ya, ternyata beliau bagikan antara dia dengan manusia. Ya, ini artinya Nabi menerima di waktu ini orang-orang yang mau datang menjumpai Nabi untuk bertanya atau meminta kebutuhan. Sehingga fayuruddu dalika bil khasah 'alal amah. Nabi kembalikan waktu pribadi beliau itu ya, dengan orang-orang khusus alal amah untuk banyak orang. Ya, ini artinya bagian waktu yang Nabi khususkan untuk dirinya adalah waktu beliau menerima atau masuk ke rumah beliau dan beliau menerima khawasu ashabihi, sahabat-sahabat dekat beliau radhiyallahu anhum. Lantas para sahabat-sahabat dekat ini bertanya kepada Nabi dan belajar kepada Nabi. Kemudian hadalladzi akhudunakum dan ilmu yang mereka ambil dari Nabi disampaikan kepada banyak orang. Ya, maka melalui orang-orang dekatnya Nabi berikan waktu ini untuk banyak orang. Dan Nabi tidaklah simpan dari mereka syai'an sedikit pun. Artinya jika mereka bertanya kepada Nabi, pasti Nabi jawab dan Nabi tidak sembunyikan sedikit pun ilmu dari mereka. Maka dan adalah ya, sikap Nabi untuk bagian waktu yang untuk umat. Tadi bagian waktu untuk pribadi beliau. al Allah di maka bagian waktu yang Nabi khususkan untuk umat dan untuk banyak orang. Maka manajemen Nabi, manajemen waktu Nabi dalam hal ini adalah beliau utamakan orang-orang istimewa. Artinya beliau utamakan pada orang-orang yang punya kedudukan dan kemuliaan karena agama dan karena ilmunya. Nabi istimewakan mereka biiznihi dengan Nabi beri izin untuk bertemu wa qasmuhu ala qadri fadlihim fid kemudian nabi membagi pada mereka sesuai dengan kadar keutamaan mereka dalam masalah agama maka artinya nabi membagi sesuai dengan kadar keutamaan mereka dalam masalah agama dari sisi ilmu, amal dan belajar tentang agama Allah tabaraka wa taala. Maka di antara mereka ada orang yang punya satu kebutuhan, ada orang yang punya dua kebutuhan, dan ada orang yang punya banyak kebutuhan. Kebutuhan di sini maksudnya adalah kebutuhan tentang masalah agama dan belajar agama. Buktinya oleh lanjutannya hadis, oleh karena itu dikatakan fayatasaghalu bihim. Maka Nabi bersibuk-sibuk bersama mereka tafdilan dengan memberikan kebaikan dalam bentuk wa ta'lima mengajari mereka. Wayasgalum dan Nabi sibukkan mereka dengan hal yang itu memperbaiki mereka dan memperbaiki umat. Artinya Nabi penuhi waktu-waktu mereka dengan hal yang manfaat untuk mereka sendiri dan manfaat untuk umat. Min musa'alatim anhu wa ikhbarihim berupa mereka bertanya kepada Nabi dan mereka mengkabarkan Bila diam barilahum yang sepatutnya dikabarkan. Maka Nabi mengajari mereka tentang masalah agama, kemudian membimbing mereka dan menunjuki mereka. Setelah selesai pengajaran, maka Nabi mengatakan hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Eh, artinya yang hadir bersama Nabi saw yaitu sahabat-sahabat khusus dan orang yang belajar langsung kepada Nabi watalakau dan belajar dari Nabi secara langsung, Nabi wajibkan untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir di majelis. Dan kalimat ini memperjelas e, keterangan yang telah lewat bahasanya ya rutu dalika bil khasati alal ammah. Ya, maka waktu yang Nabi berikan kepada orang-orang khusus itu nanti kembalinya kepada semua orang. Demikian juga Nabi mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, sampaikanlah kepadaku kebutuhan orang-orang yang tidak mampu menyampaikannya secara langsung kepadaku. Artinya kabarkan kepadaku kebutuhan orang-orang yang tidak mampu mengkabarkan kepadaku secara langsung tentang kebutuhannya. Kenapa tidak bisa tidak eh, bisa mengabarkan kepada Nabi? Boleh jadi karena malu, karena takut atau yang lain. Kemudian Nabi menyampaikan keutamaan orang yang menyampaikan eh, kebutuhan masyarakat, rakyat, jelata, orang yang jauh posisinya dari penguasa kepada penguasa. Yang ini disebut nama lainnya adalah syafaat. Fa'innahu maka sesungguhnya siapa yang menyampaikan kepada penguasa kebutuhan rakyat jelata yang mereka tidak mampu menyampaikannya secara langsung kepada penguasa, sabbatallahu qadamaihi yawmal qiyamah maka Allah akan kokohkan dua telapak kakinya nanti pada hari kiamat sebagai balasan untuknya karena kebaikannya kepada banyak orang dengan menyampaikan kebutuhan masyarakat luas kepada penguasa. Kemudian tidaklah disebut-sebut di sisi Nabi, tidaklah dibahas di sisi Nabi kecuali hal-hal semacam itu. Artinya majelis Nabi itu terjaga dan terbatasi dalam hal-hal di atas. Nabi tidaklah menerima dari siapapun pembicaraan yang lain. Artinya Nabi tidak menerima dari siapapun selain pembicaraan ini. Maka majelis Nabi itu itu terbatasi pada ilmu, faedah dan berkenaan dengan pemahaman tentang agama. Kemudian Indun ibn Abi Halah menggambarkan tentang keadaan orang-orang yang masuk menemui Nabi dari kalangan para sahabat. Yang masuk menemui Nabi adalah ruwad. Ruwad jamak dari ra'id. Ra'idul kaum makna asalnya dalam bahasa Arab adalah alladhi yataqaddamahum liyang dura mawadi'al kala'i wal ghaifi. Adalah orang yang e, lebih depan, lebih dahulu dari rombongan kawan-kawannya karena dia mau melihat dan mengecek tempat dimanakah ada rerumputan wal dan rerumputan. Ghais mana asalnya hujan, namun yang dimaksudkan adalah rumput. Ya, disebutlah hujan dan yang dimaksudkan adalah rumput karena hujan sebab tumbuhnya rumput. Kemudian setelah mereka ngecek duluan di manakah tempat eh, ada rerumputan, kemudian mereka akan datang kembali kemudian memberitahu pada kawan-kawannya. Ini mungkin gambaran keadaan masyarakat nomaden alias Arab Badui di masa silam. Uh, eh, yang mereka hobi berpindah-pindah tempat nomaden. Maka ada yang menjadi raid. Ya, tugasnya dia akan ya, jalan duluan, ini rombongan. Ya, boleh jadi malah istirahat rombongan tersebut. Dia akan jalan duluan cari tempat yang cocok untuk jadikan tempat tinggal sementara di situ ada oase, di situ ada rumput, ya, dan itu tempat yang nyaman dan strategis. Nah ini setelah nanti ketemu nanti balik ngabari kawan-kawannya tempatnya di sana. Nah itu e, raib pimpinan dan ini adalah kepala suku yang melakukan demikian adalah kepala rombongan. Maka beliau gambarkan bahasanya sahabat Nabi yang khawas yang merupakan sahabat-sahabat dekat Nabi, sahabat-sahabat khusus Nabi yang kemudian bisa kemudian leluasa masuk menemui Nabi, mereka itu statusnya adalah arwadul qaum, para pimpinan di komunitasnya masing-masing. Dan tidaklah mereka bubar dari tempat Nabi ila andawakin kecuali setelah merasakan. Artinya mereka-mereka ini tidaklah keluar dari rumah Nabi, dari sisi Nabi, kecuali telah merasakan. Yang dimaksud dengan merasakan telah merasakan ilmu dan kebaikan. Maka mereka tidaklah keluar dari tempat Nabi kecuali mereka telah mendapatkan kebaikan yang besar dan ilmu yang banyak. Yahujuna adillatan maka mereka keluar menjadi dalil, menjadi penunjuk, yakni alal khair, penunjuk kebaikan. Artinya menjadi hudatan, menjadi penebar hidayah, menjadi peng, menjadi guru dan menjadi pembimbing. Dan aku tanyakan kepadanya tentang bagaimanakah keluarnya Nabi, bagaimanakah Nabi kalau keluar rumah, apa yang Nabi lakukan saat keluar rumah. Maka uh, beliau katakan bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyimpan lidahnya kecuali dalam hal-hal yang perlu. Hal-hal yang perlu dalam masalah agama, menjelaskan ilmu dan memperbaiki manusia melakukan ingkarul mungkar dan menjelaskan kebenaran. Itulah yang yakni menjadi perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berupaya untuk menyatukan ya, menyatukan umat, menyatukan para sahabatnya. Artinya ia harus Nabi antusias untuk menyatukan para sahabat. Menyatukan hati mereka, menyatukan kata mereka, menyatukan barisan mereka, bersatu namun tidak asal bersatu, namun bersatu dan menyatu alal haq wal huda di atas kebenaran dan petunjuk. Nabi wala yunafiruhum. Nabi tidak melakukan tindakan yang membuat mereka bubar. Ai la yaf'alu syai'an yunafiru. Nabi tidak melakukan tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif yang menyebabkan dengan uh, semangat persatuan yaitu membuat mereka lari, membuat mereka tidak nyaman dan di antara tindakan Nabi ketika di luar rumah beliau memuliakan orang-orang mulia yaitu para tokoh elit di masing-masing komunitas. Wayuwalihi alihim dan Nabi tetap mengangkat mereka sebagai pimpinan di komunitasnya ketika mereka masuk Islam. Hada demikian adalah dalam rangka memposisikan manusia sesuai dengan posisinya masing-masing. Nah, ini di antara akhlak mulia dalam Islam adalah insalun nas manazilahum. Posisikan mereka, posisikan mereka sesuai dengan posisinya masing-masing. Maka orang yang ditokokkan, orang yang dimuliakan, maka dimuliakan. Tidak kemudian orang yang ditokokkan dan dimuliakan, kemudian disikapi sebagaimana orang yang rendah. Tidak demikian. Namun akhlak mulia dalam Islam adalah insalunasi manazilahum ya, memposisikan dan menyikapi masing-masing orang sesuai dengan posisi dan kedudukannya. Ya, karena adil itu bukan berarti sama dalam sikap kepada semua orang. Namun yang namanya adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya masing-masing. Yang disikapi cukup disikapi dengan biasa, disikapi biasa, yang perlu disikapi istimewa, maka disikapi istimewa. Faidah ja'ahu maka jika datang kepada Nabi karimu kaumin tokoh elit satu kaum maka Nabi memuliakannya. Nabi me meletakkannya di posisi yang dekat, mendekatkannya. Wahtafa bihi dan Nabi menyambut hangat dia. Bukan sambutan biasa, namun sambutan istimewa karena ini tokoh. Kenapa Nabi lakukan itu semua untuk mengambil hatinya? Wakas lahu mengambil e, untuk menariknya. Demikian juga men, e, eh, menarik mantah tahu orang-orang yang jadi anak buahnya. Karena jika tokoh ini masuk Islam eh, dan jika tokoh ini akhirnya masuk Islam, maka Nabi pertahankan dia tetap jadi tokoh di kampungnya. Tidak kemudian Nabi copot. Ya, kemudian Nabi lengserkan. Kamu harus siap untuk jadi rakyat jelata kalau masuk Islam. Ya. Nah, Nabi tetap muliakan dia. Nabi tetap berikan padanya kedudukan. Wasia ada dan tetap Nabi jadikan dia sebagai sayyidul kaum. Pimpinan di kaumnya. Nah, banyak orang itu e, menolak untuk e, e, kemudian enggan menerima kebenaran karena dia khawatir ketika dia menerima kebenaran nanti dia akan jadi orang yang hina. Orang yang jadi rakyat jelata di di dunia E, orang-orang yang berada dalam kebenaran. Maka dia lebih nyaman di zona aman, zona yang uh, menyenangkan bagi dirinya, meskipun itu jalan yang tidak benar. Ya, maka ya, sikap yang Nabi ajarkan adalah ya, adalah tetap membiarkan mereka untuk jadi pimpinan. Tidak kemudian direndahkan. Ya, kalau masuk kamu masuk Islam, siap jadi rakyat jelata. Saya pimpinannya, tidak demikian. Ya darun nasa, Nabi adalah seorang yang waspada dengan orang-orang di sekelilingnya, wayah tarisu dan orang yang berhati-hati dengan orang-orang di sekelilingnya. Maka di sini disampaikan di antara sikap Nabi adalah hitotun adalah waspada, ihtirasun minan nasi, adalah menjaga diri dari bahaya orang-orang sekelilingnya Kenapa? Karena orang-orang di sekeliling Nabi itu ikhtilaf fi akhlaqihim. Akhlaknya macam-macam. Ya, karakternya macam-macam, cara interaksinya juga macam-macam. Ada yang keras, ada yang kasar. Ada yang jafi, ada yang tidak punya sopan santun alias kurang ajar. Namun, wa minhum man huwa ala khuluqin. Namun ada juga orang yang berakhlak mulia. Ini berakhlak mulia. Maka demikalah keadaan manusia di setiap zaman di setiap tempat. Itu kita jumpai orang-orang yang tidak punya sopan santun, ada orang yang punya etika, ada orang yang keras, ada orang yang kasar, orang yang lembut. Di setiap tempat, di setiap zaman demikian keadaannya. Maka di antara di, oleh karena itu di antara akhlak mulia dalam Islam adalah tahammulul adza. Adalah tahammul al-adza. Jadi bersabar terhadap gangguan orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Ya, boleh jadi itu tetangga, boleh jadi itu kawan, kawan kerja, kawan bisnis, dan yang lainnya kerabat, semuanya tidak karakternya sama. Ada orang-orang yang karakternya baik, ada yang kurang baik, dan ada yang tidak baik. Oleh karena itu, maka sikap yang tepat ya, adalah Fakana yahtarisu wa yahdaru an-nasa. Maka beliau jaga diri dan waspada dari manusia. Tanpa melipat dari satu mereka, tanpa menghilangkan manakala bersikap kepada mereka, tanpa Nabi hilangkan bisrohu, wajah cerianya, wa khuluqahu dan akhlak mulianya. Ya, dengan semua orang Nabi berwajah ceria. Namun berwajah ceria itu bukan berarti tanpa kewaspadaan. Ya, bukan berarti tanpa hati-hati. Namun berwajah ceria dan memberikan akhlak mulia dengan tetap waspada. Ya, dengan tetap waspada dengan orang yang kasar, orang yang keras, orang yang uh, ya, tidak ya, ya, ya, tidak peduli dengan orang lain dan seterusnya. Maka huwa sallallahu alaihi wasallam hadarun, seorang yang waspada. Akan tapi waspadanya ini tidaklah kemudian menghilangkan Eh, terjemah telaknya melipat maksudnya hilang berarti <coughs> meniadakan bisrau <coughs> wajah ceria nabi dan akhlak beliau nabi kepada orang lain nah, karena itu jika datang kepada beliau seorang yang jelek akhlaknya seorang keras seorang yang tidak punya sopan santun ya daruminhu maka nabi waspada dengannya akan tapi nabi menjumpainya bil bishar dengan wajah yang ceria wahusnil muamalah dan interaksi yang bagus watalaqatil talaqatil wajahi dan wajah yang ceria. Ya ini yang disebut satu akhlak mulia yang disebut dengan mudarah. Ya, satu akhlak mulia yang disebut dengan mudarah, mengkorbankan dunia dalamnya wajah ceria dan yang lainnya untuk menyelamatkan hal-hal yang lebih urgen. Dan di antara akhlak mulia Nabi sebagai pimpinan sebagai orang uh, sebagai ya, pimpinan adalah yatafaqqadu ashabahu. Nabi ya, menanyakan keadaan para sahabatnya. Ya, Nabi tidak masa bodoh. Ya, namun menanyakan keadaan sahabatnya, kenapa tidak hadir? Ya, kenapa kok berwajah murung? Kenapa wajahnya sedih? Kenapa tidak seperti biasanya? Eh, biasanya banyak ngomong kok jadi pendiam sakit atau ada masalah nah, atau yang lain itu namanya ya tafakot ya ngecek ya, ya menanyakan keadaan ya. yang dimaksud dengan nyata fakat ashabahu yas'alu anhum wa an ahwalihim bertanya tentang ya, bertanya tentang mereka Ya, tentang mereka. Tentang mereka ini boleh jadi kepada mereka atau kepada yang lain. Nabi tanyakan kepada yang lain, itu kok si fulan murung. Maka Nabi boleh jadi tanahnya tidak tidak kepada si fulan secara langsung. Nah, ketika dia ditanya oleh Nabi boleh jadi jajaknya tidak ada apa-apa wahai Nabi. Nih. Ya, ya. Maka Nabi tanyakan anhum bukan minhum namun anhum. Eh, tanya tanya anhum itu artinya yang ditanya bukan orangnya e, namun yang ditanya orang lain ada yang tahu tidak itu kenapa dia akhir-akhir ini tidak ceria e, namun murung e, selalu sukanya mojo nggak biasanya seperti itu nah <clears throat> maka Nabi tanyakan anhum tentang mereka tentang keadaan sahabatnya eh, si A kenapa tidak kelihatan ada apa? Ada kesibukan apa? Ada uzur apa? Apa yang bisa kita bantu? Wa an ahwalihim keadaan mereka. Di antaranya adalah tentang kesehatan. Ya, tentang kondisi dan kualitas kesehatan sahabatnya. Ternyata sakit, maka Nabi ya'udu Maridaw. Nabi akan membesuk. Ya, bukan hanya kepo, ya, bukan hanya kepo. Kenapa, kenapa dia kok nggak kelihatan? Oh sakit. Oh ya sudah. Nah, Eh, namun wa ya'udu marito sakit ya dibesuk. Wa yas'alu an-nasa amma finnasi. Dan Nabi bertanya pada uh, pada orang lain tentang bagaimanakah kondisi masyarakat. Artinya bertanya tentang berita tentang manusia dan urusan mereka sebagai bentuk perhatian Nabi dengan mereka. Ini ada apa di di masyarakat itu sedang berkembang apa, sedang memikirkan apa, sedang gelisah masalah apa, Nabi tanyakan. Dan ketika kemudian Nabi mendapatkan laporan-laporan, maka respon Nabi, Yuhasin ya al-Hasan. Nabi akan tegaskan bagusnya sesuatu hal yang bagus dan mendukungnya. Dan menegaskan jeleknya hal yang jelek, kemudian melemahkannya. Artinya pada saat orang-orang menyampaikan kepada Nabi berita yang beredar di masyarakat. Ada kejadian demikian dan demikian. Ada kabar ini dan itu. Maka respon Nabi. Maka namin hasanan jika beritanya adalah hal yang satu hal yang positif. Maka Nabi dukung dan Nabi motivasi. Kalau jelek, kopihan jelek. Eh, maka Nabi eh, wahahu. Nabi rendahkan. Nabi rendahkan dan Nabi melarangnya mu'tadil amri Ringkasnya Nabi itu adalah orang yang segala urusannya proporsional. Gairah Muhtalifin tidak kemudian beda-beda. Ya. Di sini ekstrem di satu sisi namun meremehkan di sisi yang lain. Maka kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tegak dalam as-sadat wal qawam. Lurus, ya, benar dan lurus. Nabi tidaklah lalai karena khawatir orang-orang lalai atau menyimpang yakni artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu daiman senantiasa tidur, sadar mutanabih perhatian karena beliau khawatir man indahu orang-orang yang di dekatnya bilalai untuk mengingat Allah dan taat kepada Allah khawatir para sahabatnya condong pada kenyamanan dan kenyamanan yang itu dampaknya adalah kemalasan yang satu hal yang tidak baik Ringkasnya kondisi Nabi dikuli halin ingdahu atadun. Ya. Di setiap keadaan Nabi itu atad. Atad di sini maknanya di al-ma'ani mayuslih likuli mayaqa minal umuri. Hal yang memperbaiki segala perkara yang terjadi. Ya, maka keadaan demikian, maka Nabi punya solusi yang memperbaiki. Ada keadaan demikian, maka Nabi punya solusi demikian. Ada keadaan yang begitu, Nabi punya solusi untuk hal yang begitu. Min haitsu mara'atul ahwal karena Nabi memperhatikan keadaan dan apa yang cocok untuk masing-masing keadaan. Nabi punya penjelasan dan arahan yang beda-beda. Wadalalah dan memberikan menunjukkan wa dan berikan bimbingan yang cocok la anil hak walayujawizuhu. Artinya beliau tidaklah ceroboh dalam masalah menegakkan kebenaran dengan menguranginya, namun juga tidak melampaui batas dengan melewatinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pertengahan dalam segala urusannya. Aladina yalunahum khiyaruhum. Dan orang-orang yang di dekat Nabi dari kalangan manusia adalah orang-orang yang terbaik. Artinya orang-orang yang dekat dengan Nabi dan senantiasa dauman selalu bersama Nabi adalah orang-orang yang istimewa. Maka dari hadis ini terdapat isyarat bertingkat-tingkatnya para sahabat. Bahasanya mereka bertingkat-tingkat dalam keutamaan. Mereka tidak satu level. Manusia dan para sahabat yang paling mulia secara itlak tanpa pengecualian adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Kemudian Baqiyatul Asrah Mubasyaruna bil Jannah. Kemudian yang lain dari Asrah Mubasyaruna bil Jannah selain empat orang tersebut. Dan sahabat yang paling mulia di sisi Nabi yang paling luas nasihatnya. Ya, maka eh, berarti fadilah atau keunggulan seseorang itu berkenaan dengan makanah diniyah, kedudukannya dalam masalah agama dan kedudukannya posisinya dalam masalah takwa, ketaatan pada Allah, pembelaan kepada Rasul Allah, azab membela agama Allah dan menginginkan kebaikan untuk hamba-hamba Allah. Maka manusia yang paling mulia menurut Nabi adalah yang paling luas nasihatan menginginkan kebaikan untuk Allah, kitab, rasul, pemimpin kaum muslimin dan orang-orang umum kaum muslimin. Yang paling luar biasa menurut Nabi kedudukannya adalah yang paling bagus dalam membantu dan menolong. Artinya jika seorang hamba itu makin banyak membantu dan menolong Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan agama dan para dan manusia para hamba Allah orang-orang yang beriman maka orang tersebut makin besar kedudukannya di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku bertanya tentang gambaran majelis Nabi. Maka beliau katakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berdiri ataupun duduk kecuali berzikir. Dan jika beliau sampai di sekelompok orang yang sedang duduk-duduk, maka Nabi duduk di ruang yang bagian yang paling akhir yang paling kosong. Dan, <clears throat> dan Nabi memberitakan demikian. Artinya tidak kemudian melangkai pundak-pundak cari tempat yang depan. Mana tempat yang kosong di akhir majelis, ah, beliau duduk di situ. Dan Nabi memerintahkan orang yang mendatangi sekelompok orang yang duduk, maka adalah dia duduk di akhir majelis. Tidak kemudian melangkah, melangkai pundak-pundak, cari tempat di depan. Padahal dia datang terlambat. Yuk tikulah jelasai binasibi. Nabi berikan pada setiap teman duduk beliau bagiannya. Itu bagian dari dijak ngobrol, wal mubasata dan disapa. Wasual dan ditanyakan keadaannya. Maka hal-hal semacam tidak Nabi khususkan pada salah satu teman duduknya tanpa yang lain. Maka orang akan nyaman dengan orang semacam ini. Orang tidak nyaman ketika kita bertiga duduk kemudian menemui seseorang maka yang dijak ngobrol cuma satu orang. Nah, yang dua cuma dianggurkan, dianggurkan cuma uh, diam menyimak saja obrolan asiknya cuma beliau dengan satu kawan kita tentu tidak asik duduk di tempat semacam itu dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian ketika beliau duduk bersama beberapa orang maka semuanya dapat bagian ini semuanya dapat bagian dijak ngobrol ditanya keadaannya dan disapa ini tidak ada yang diistimewakan ya, dianak emaskan kemudian tidak ada yang dianggurkan dibuat nganggur. Tidak ada demikian. Ya, walaya walaya sabu suhu sehingga tidak ada satupun teman duduk Nabi yang mengira bahwasanya ada seseorang yang lebih mulia ya, di mata Nabi minhu daripada dia. Maka semua orang yang duduk bersama Nabi mengira dia adalah orang yang mulia di sisi Nabi. Karena Nabi Ya, secara adil menyapa mereka semua. Ya, maka masing-masing merasa saya adalah orang penting dan mulia di sisi Nabi. Ya, maka kenapa bisa demikian? Maka ini kembali pada poin sebelumnya karena semuanya disapa. Karena semua teman duduk Nabi, orang yang duduk bersama Nabi, Nabi berikan bagian dari al-bisar, wajah ceria, mu'anasah dibuat nyaman, wasual dan ditanyai maka bubarlah masing-masing dari mereka dalam keadaan dia merasa kalau dia adalah teman duduk Nabi yang paling mulia menurut Nabi. Kemudian siapa yang duduk bersama Nabi atau e, minta saran kepada Nabi dalam satu hajat, maka Nabi bersabar bersamanya sampai dia sendiri yang bubar dan selesai. Artinya Nabi tidak bosan mendengar pertanyaan mereka dan tidaklah bosan kemudian ketika mereka menyebutkan hajatnya. Maka jika ada seseorang yang duduk bersama Nabi atau meminta saran kepada Nabi satu hajat, Nabi bersabar. Nabi simak tanpa pusan, tanpa dojar, merasa pusan. Dan Nabi tidak memotong perkataannya sampai sahibul hajat itu sendiri yang mengakhirinya dan pergi. Dan Nabi dan jika ada orang yang meminta hajat kepada Nabi, Nabi tidaklah menolaknya kecuali dengan memenuhi hajatnya. Artinya Nabi tidak menolak orang tersebut kecuali dengan memenuhi hajatnya atau kata-kata yang menyenangkan. Artinya jika Nabi tidak bisa mengabulkan hajatnya yang dia minta, qabala asaila maka Nabi merespon orang yang meminta dengan perkataan yang menyenangkan dan perkataan yang baik. Ringkasnya, qatwasi'a an-nasa bastuhu wa khuluquhu, maka Eh, keakraban Nabi, Nabi itu akrab dengan semua orang, wahuluku dan akhlak mulia Nabi itu wasi'an nasa, itu uh, dengannya Nabi menguasai semua orang. Nabi bisa mempengaruhi semua orang dengan bastuhu, dengan e, kenyamanan beliau bersama sikap nyaman beliau yang beliau berikan pada semua orang, wahuluku dan akhlak mulia beliau maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang punya akhlak yang agung maka beliau itu menguasai manusia dengan akhlaknya wa in bisatihi dan kenyamanannya dan keakrabannya Nabi tidaklah menguasai seluruh manusia dengan duitnya karena duit terbatas dan Nabi sampaikan di hadis yang lain Maksudnya orang itu tidak akan cukup ye, untuk bisa kemudian menguasai orang dengan hartanya namun dengan wajah ceria dan akhlaknya. Maka seorang itu akan bisa kemudian dalam tanda kutip menguasai semua orang di lingkungannya. Fasorolahum aban maka jadilah Nabi itu seakan-akan bapak bagi mereka semua. Artinya bapak di sini bapak dari sisi agama karena bapak dua macam bapak agama dan bapak nasab dan bapak diniyah bapak nasab itulah yang ditiadakan, ditiadakan dalam firman Allah Taala di surat Al Ahzab Ayat yang ke-40, Muhammad bukalah bapak salah satu laki-laki di antara kalian. Ya, demikian kita lanjutkan ba'dal Isya. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa wa alamin.